السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من المقبولين والحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من المتقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Hadrotal muhtaramin para kiai para masayih ingkang ngestu kaula takzimi para pejabat ingkang sampun kersa dalam semua tingkatannya yang saya hormati Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengawasan majelis dikir dan solawat halal bil halal pondok pesantren tahfidul Quran al-akbar Karanggayam rahimakumullah niki mas masih pindah mriki mawon kalih kula. Pindah mriki mawon. Pindah mriki mawon. Enggak pindah mriki mawon. Enggak hari. Hadrai di beto niku mesake rondo-rondone ketutupan niku Agus, ya Allah. Alhamdulillah, syukron. Enggak pindah mriki. Wae minggat rasane kono apa kene Rodok mundur didik nih kok. nih kok cangkeme kimcil cerewet wae kok Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah ngabunten. Saya minta maaf kehadirannya agak malam. Saya baru landing dari Jakarta karena hari ini saya menjanjikan menemani Mas Dedi Corbuzier untuk sholat Jumat pertama kali. Jadi alamin setelah satu pekan Beliau mengucapkan dua kalimat syahadat Hari ini berkenan saya ajak untuk sholat Jumat sehingga tadi masuk Surabaya pesawatnya telat sopirnya sudah saya suruh cepat-cepat demi ketemu dengan <clears throat> ibu-ibu, bapak-bapak dan para janda yang ada di sana. Saya meyakini tidaklah pertemuan malam hari ini terjadi kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang lepas dari campur tangannya Allah. Demikian pula ketika saya ditanya, apa rahasianya Gus Miftah bisa mengislamkan Deddy Corbuzier? Orang yang terkenal begitu cerdas, begitu pandai, bahkan mohon maaf di YouTube itu dia dikenal sebagai father of YouTube, bapaknya YouTube. Ketika pertanyaan ini kemudian diajukan kepada saya, saya teringat ini cangkemnya siapa ya? Ketika pertanyaan ini diajukan kepada saya, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu atau Asakandari. as Beliau mengatakan mata wakofa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayasara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Lak wis percaya karo Gusti Allah ora usah njaluk degan mesti teko dhewe. Sik Kang sik. Deloken. Mosok taplak meja pasir tok iku piye Eh? Ya di banget ya dikuali iso. Tak minggir minggir. Kulo ngaji wis 15 tahun nembe niki lap-lap meja dhewe. Bempon. Eh diwene kae lho, Bro. Iki orang ganteng. Ya, iki apa le? Tegal. Iki apa? Eh? Kopi kok ini mati. Iki mahang kopi ya. Jenengmu sapa? Niza. Degan niku adem, kopi niku panas. tak umbi kabeh mulih kula anyang nyangen niki. Ya sekono ki minggat to malah niku wae ngomong. Ibnu Athaillah mengatakan tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan Ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu Dan tidak akan pernah mudah sebuah permintaan Ketika kamu percaya dengan kemampuanmu Kalau hanya sekedar usahanya miftah Mustahil menjadikan seorang Deddy Corbuzier itu menjadi mu'alaf Karena pertanyaan-pertanyaan dari Deddy itu luar biasa Maka begitu saya berhadapan dengan Deddy Corbuzier satu metodologi dakwah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah khatibun nas biqadri ukulihim berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya tadi nyuwun saya kula ketemu jenengan kale ketemu Deddy korbuser, bahasane beda kula ketemu jenengan kale kula ngaji teng kafe bahasane beda Kulo ngaji kalian jenengan ketemu kalian mbak-mbak lonte, bahasane nggih beda. Nak hmm. lonte niku cara Jawa Timur namine napa nggih? Nah, cangkemmu kok fasih banget. Begenggek macane nganggo ikhfa. Hmm. Bahasanya berbeda. Saya kasih contoh kasus. Ketika pertama kali saya masuk kafe, anak-anak dunia malam itu kan bukan berarti anak yang tidak bisa ngaji sama sekali. Dia mengatakan apa? Gus tolong dijawab. Kalau Gus Miftah mengajak saya untuk ngaji. Sementara ada sabda Rasulullah Muhammad SAW yang bunyinya apa bunyinya? Solatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami di sini? Untuk apa kami sholat kalau toh kemudian tidak diterima oleh Allah? Jawaban saya apa? Jawaban saya simpel, mohon maaf. Hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari itu hadisnya orang normal. Sementara kalian yang kerja di dunia malam itu abnormal. Kalau nunggu tidak mabuk, sholatnya kapan? Maka walaupun mereka mabuk, saya ajak sholat. Maka saya sering kalau ke kafe saya sholat. Makmumnya ini para pemabuk. Dulu mereka begini, mereka semuanya begini. Jangan bilang alhamdulillah dulu mereka begini pakai botol, sekarang mereka begini pakai galon. Sholat Allahu Akbar Artinya apa? Metode dakwah seperti ini harus dikembangkan. Maka ketika saya diundang oleh komunitas muslim yang ada di Eropa, waktu itu saya dapat undangan dari Belanda, Belgia, Italia dan Swiss. Orang mung Blitar, Bro, pada. Gitu. Mereka mengatakan apa? Kenapa pola dakwahnya kok bisa seperti ini? Mereka mengatakan, mata kami terhadap Islam, pandangan kami terhadap Islam itu berubah 180 derajat manakala saya melihat Gus Miftah memimpin pengajian di sebuah klub malam. Yang selama ini kami memandang Islam itu keras, Islam itu radikal, Islam itu penuh dengan kemarahan, tapi gara-gara pengajian itu wujud Islam menjadi berubah di mata kami. Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier, wajah Islammu besok itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu menjadi Islam yang keras. Kalau pintu masuknya ini penuh dengan kemarahan, maka Islamnya penuh dengan kemarahan. Tapi sebaliknya, kalau pintu masuknya ini penuh dengan keramahan, maka Islammu akan menjadi Islam yang menyenangkan. Nah. dia bilang apa? Kalau masuknya pintu keramahan, maka Islam yang menyenangkan. Orang Belanda tanya begini, model Islam begini itu model Islam yang seperti apa Gus? Saya jawab, Inilah ajaran dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Islam yang ramah bukan Islam yang marah-marah. Makanya waktu itu Dedi tanya sama saya begini, Gus, iman itu apa toh menurut orang Islam? Iman itu apa sih? Kebetulan yang ditanya orang pesantren pak, jadi bisa jawab. Coba kalau yang ditanya cuma pesantren-pesantren kilat, santrinya santri petir Santri petir itu kan cuma berbagi kuping tok geludak geluduk geludak geluduk geludak geluduk. Akhirnya saya jawab dan tidak perlu membaca kitab yang tebal. Cukup saya bacakan kitab Jawa Hirul Kalamiyah. Apa jawaban saya? Bro, apa iman menurut orang Islam? Dalam kitab Jawa Hirul Kalamiyah disebutkan, huwa anak takida annallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bijami sifatil kamali wa munazzahun bijami sifatin nuksoni iman itu apa meyakini bahwa Allah disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan namanya orang cerdas bu dia tanya berarti Allah itu sempurna iya berarti Islam itu sempurna iya pertanyaan saya Kenapa kalau memang Islam itu sempurna kok ada ormas yang mengatakan membela Islam? Maka saya jawab, saya tidak sepakat dengan ormas yang mengatakan membela Islam. Kenapa? Karena orang-orang tersebut seolah-olah lebih hebat daripada Islam. Makanya nggak penting seperti itu. Islam kok dibela, makanya bukan kaum muslimin tapi kaum monaslimin. Makanya ajarannya lucu. Wukufnya di Gelora Bung Karno, wukufnya di Monas. Tawafnya di Gelora Bung Karno. Lempar jumrohnya di Bawaslu. Tahallulnya motong rambutnya di Mabes Polri. Kenapa? Karena ini tadi merasa membela Islam. Maka menjadi aneh. Saya punya tetangga kemarin tanggal 27 berangkat ke Jakarta Ngapain loh ke Jakarta? Diperintah sama kiai saya, sama ustadz saya. Untuk apa? Untuk jihad. Saya tanya, jihad membela apa? Please deh. Jihad ke saya bilang kalau kamu jihad membela agama Allah mati masuk surga. Tapi kalau kamu jihad membela Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan MH Tamrin. Maka saya bilang sama teman-teman polisi, teman-teman polisi ini sekarang lebih hebat daripada banser. Maka saya hormat dengan polisi. Gimana tidak? Dilempari batu. Mohon maaf, yang masuk ambulan batunya. Ketoknya polisi ini yang nguntal gotri kaya banser itu ketoknya itu. Maka kemudian pertanyaannya begini, Gus, ini saya lucu ini pertanyaan ini. Bulan puasa kemarin gara-gara melihat peristiwa ini di bulan Ramadan. Gus, apakah fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Loh kok kamu tanya gitu bro? Lah itu buktinya di Tasik Malaya, tutup rumah makannya. Allahu Akbar. Bulan puasa banyak yang teriak-teriak menutup rumah makan dengan menggunakan kalimat takbir Allahu Akbar. Saya kemarin berangkat ke Semarang, sama di pinggir jalan, takbir Allahu Akbar. Kaca mobil langsung saya buka, langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopirku jawab, Robbana walakal ham. Gambaran-gambaran seperti ini menurut Dedi itu menakutkan. Sementara Islam yang saya sampaikan menurut dia itu menyenangkan. Islam yang mengasihi bukan Islam yang menghakimi. Maka Bapak Ibu mohon maaf. Kenapa saya masuk ke kafe ke dunia malam ke lokalisasi? Kalau dunia malam itu mbak-mbak karaoke namanya LC kalau di Jogja. Kalau di Jawa Timur namanya PL. Purel. Oh. Kita langganan cah iki kita ini. Purel. Ketake member tetap iki ketake. Kalau di Pantura namanya PK, pemandu karaoke. Saya di Jogja itu udah seribu purel. Seribu purel. Terus bentuknya macem-macem lah. Sono sing SDSB, semok depan, semok belakang. Oh <laughs> no, Ono sing modele mobil Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. <laughs> Wah. Wow. Ono sing STNK, setengah tua neng kenceng. Kalau mbok-mbok sini kita STMM. Apa gue setengah tua meh modar. <laughs> Jadi Dedi mengatakan begini, kok bisa kamu diterima di dunia seperti itu? Saya bilang bisa. Karena Kanjeng Nabi pun pernah mengajarkan bagaimana dakwah di dunia seperti itu. Maka begitu buat diskusi sama saya di iNews TV waktu itu, dia mengatakan apa? Dakwah kamu itu memalukan. Buh, kaget saya. Kenapa Kiai dakwah saya memalukan? Karena dakwah dengan melihat aurat, zina mata, kamu menjual agama demi uang. Saya jawab, yang pertama, kalau Anda mengatakan dakwah saya di dunia malam itu memalukan, lebih memalukan mana ketika Anda melihat hal seperti itu diam tanpa memberikan solusi dan jalan keluar. Kalau Anda mengatakan saya zina mata, kondisi Bro, saya bilang. Aku senajan ton delok kaya ngono ora bakal aku ki pengen. Aku ditanya sama wartawan dari Belanda, "Gus, sakjane pengen apa ora?" "Sakjane yo ya pengen." Aku. Aku ki lanang, je Terus pripun? Yo ya ngempet. Lah masa ah, rada hati. Rada hati. cah iki mau sapa iki mau? Ora level, Bro. Walaupun saya akui itu adalah pengajian paling menyenangkan di dunia. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Saya ngaji ayu-ayu beda ngarep panggung tuwa tuwa. Wis tuwek tungkake ke yo ngalah. Jane yo ora apa-apa, mung aku sani apa orang rumangsane tungkake mlethek-mlethek. Ngono undang-undangane mamah lah lah. Mamah kok tungkake mlethek-mlethek, Bu. Lha mesti cangkeme rondo. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pola dakwah ahlu sunnah ini perlu dikembangkan. Kenapa Bapak Ibu? Kita dikasih banyak contoh. Dakwah itu menyenangkan, dakwah itu mengasihi bukan menghakimi. Kalau dakwah itu hanya sekedar menghakimi, Seharusnya para kiai dan da'i itu berafiliasi dengan malaikat Israel Tidak perlu dengan malaikat Jibril kesuwen gitu. Tapi ternyata tujuan dakwah oh, tidak untuk itu Kita diajarkan yang hanya bisa menghakimi itu hanya Allah Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin Kita jangan jadi hakim bu saya pernah survei ya, apakah mereka itu ada nilai kebaikan? Tak kasih contoh. Ada orang pengen jajan begenggek. Datang ke lokalisasi. Kalau di Jogja namanya Sanggar Palonten. Hmm. Sasono Pakenton iki mah cangkem ngawur ya. Ora bener. Gitu. Begitu dia masuk lokalisasi, ketemu kiai sama ketemu germo. Pertanyaan saya, kira-kira orang ini yang disungkemi kiainya apa germonya? Ayo jawaban. Tetap saja ternyata orang pengen jajan lontre ketemu kiai sama germo, itu ternyata yang disungkemi tetap kiainya. Berarti dia masih bisa membedakan mana yang mulia, mana yang hina. Walaupun dia jajan, Pak. Oh, Pak Kiai sungkem. Saya sering ketemu orang-orang seperti itu. Katanya terakhir ketemu awakmu. Ketika mereka mau jajan, lihat saya dari kejauhan. Begitu saya mau ngaji, lihat saya dari kejauhan. Mereka nyingkir kok pak, delik. Aduh, isin aku. Orang kok kemudian dia mau jajan londe, tahu saya dari kejauhan malah bengok-bengok. Gus, aku harap e- eh, nggak ada seperti itu. Berarti mereka masih punya malu. Kan begitu. Maka dikatakan ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mahwal ismu?" Dosa itu apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Al ismu huwa maha kafi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Maka nggak ono nduk, wong pengen jajan lokalisasi kok terang-terangan. Oh rano, mesti ndelik-ndelik, wedi konangan. Ha to, Bro? Gak tahu. Lah tenane. Jenggotmu mung telu kaya wedhus. ada. Ada gestel lho jenggoten jijiki. Untung katoknya ra'al al kacong. Aliran katok congklang. Tapi bener Gus, walaupun dikit itu jenggot harus diingu. Karena al satu minal fitrah itu kan saya bilang sama Dedi, kan banyak orang tanya, Gus tanyain ke Dedi Korbuser apa? Dedi Korbuser itu sudah sunat apa belum? Lah tadi pas youtuban saya tanya, kamu jujur sama saya, sudah sunat apa belum? Dia bilang, kita buktikan. Caranya gimana? Kamu lihat sendiri matamu <laughs> ya Lho wong gedene samono tinggi hampir 2 meter, badannya keker. Lah tak buka moro-moro tungul ngono ya. Moro-moro kruwel ngono lah ya aku. Ternyata alhamdulillah Deddy korbuser itu sudah sunat. Sudah sunat. Maka delok matamu kuwi delok. Kan saya bilang sama dia, bro, alkom satu minal fitroh, fitroh itu ada lima. Apa Gus? Satu khitan, itu fitroh. Apalagi motong kuku, ya saya sudah. Terus apalagi mencukur kumis, ya. Apalagi mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak ini kalau di Jogja namanya kampret. Makanya ibu-ibu kalau suaminya pulang kerja tidur malang kerik, cabut aja. Sunnah Rasul itu nggak apa-apa bu. Sunnah Rasul. Ning gua ajul cangkemmu itu. Eh, apa khitan, motong kuku, ngerok kumis, nyabut bulu ketiak, yang terakhir apa? Mencukur bulu kemaluan. Itu hukumnya sunnah. Tapi ya kuwi dicukur dhewe. Ora digawa ning salon. Engko malah Guse mau ning salon badan apa Gus cukur. Cukur napa? Mm, mm, mm. Malah dikerimbat barang gitu. Kita bisa melihat bagaimana kemudian dulu dakwah Rasulullah itu begitu menentramkan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Di kota Madinah itu ada seorang tokoh besar. Namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini ketokohannya seantero Madinah. Orang-orang kalau ketemu si Abdullah bin Ubay siap dan 86 laksanakan karena tokoh kota Madinah ketika kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ini makna hijrah sebenarnya bukan kayak sekarang tren hijrah di Jakarta itu menakutkan hijrah itu ya mohon maaf kalau saya lebih suka menggunakan definisi kata taubat Kadang-kadang dulu tidak jilbaban, sekarang jilbaban menjelek-jelekan yang belum jilbaban begitu jilbaban bikin komunitas namanya hijabers community kowe iki paham apa ora hijab ki lak aling-aling lak cara wong wedok karo wong lanang diwene satir ning tengah kuwi jenenge hijab aku mbiyen mondok ning Ponorogo arepe ngising ben ra ketok ning kali ditutupi kuwi jenenge hijab lah wong wedok niku lak jenenge kudune jilbaban kok diarani hijab iki sangka ngendi? Lah sing tutupi matamu apa kepiye kok? Saat ini gue aneh-aneh namanya hijabers community. Wopo gue aku. Lah neng Yogyo malah istilah anyar, dubur kudung isor warung. <laughs> Ketika kanji Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ketokohan Abdullah bin Ubay ini hilang. Sedikit-sedikit orang kemudian berpindah kepada Rasulullah. Begitu orang mengidolakan Rasulullah, Abdullah bin Ubay protes. Dia muter kota Madinah, menghasut orang kota Madinah. Maka nyuwun sewu, Pak. Orang hasut itu sebenarnya dalam Al-Qur'an masih boleh. Yang enggak boleh itu adalah waming ah, wa min syarri hasidin ida hasad. Kalau hasut itu masih boleh. Yang enggak boleh itu memprovokasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu namanya ida hasad. Akhirnya si Abdullah bin Ubay ini mubeng kota Madinah. Dia mengatakan apa? Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Kanjeng Nabi pernah dibilang anjing dan kanjeng Nabi tidak marah. Maka ketika saya dihina Gus telek, saya juga nggak marah. Kancane dhewe cangkemmu, kancane dhewe. Aku NO tulen, bocah kae NO sangka ngendi? Kok iso-isone iso ngomong hari ini saya menyatakan keluar dari NO. Ya matamu. Wong mlebu urung tahu kok metu. Nggih napa mboten? Logikane kudune mlebu dhisik nembe metu. Wong urung mlebu kok wis metu. Kuwi jenenge ejakulasi dini. Saya keluar dari NO dari mana lah? Eh, ente NO dari mana? Kalau saya jelas punya Kartanu, saya jelas wakil ketua LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Pusat. Saya betul-betul NU. Kalau kemudian menyatakan keluar NU, ya wong pekok kuwi. Wong mubahalah kok. Saya bersumpah Mubahalah ki kudu lawan, Bro. Lah bengok-bengok dhewe ditutupi Quran kuwi bukan mubahalah, tapi debus mubahal lagi ono syarat dan rukunnya. Aneh-aneh. Tuman. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay muter kota Madinah. Awas melu Muhammad, tak pateni gue Nabi Muhammad kayak asu, niki Abdullah bin Ubay. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Didoakan semuanya. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Benar, Abdullah bin Ubay itu sampai mati tidak mendapatkan hidayah. Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya menyatakan masuk Islam. Satu ketika kanjeng Nabi dikabari, kanjeng Nabi ditelepon sama anaknya Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi, oh boleh? Bapak kula mati. Tolong jenengan layat. Sama, hari ini saya juga pengen layat, tapi wonge rong mati. <clears throat> Akhirnya kanjeng Nabi datang pak. Kanjeng Nabi takziah. Begitu sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya bilang, Kanjeng Nabi, bisa enggak engkau memberikan syafaat bapak saya? Lah gimana le? Tolong ludahi bapak saya. Sama kanjeng Nabi diidoni, juh juh juh. Maka kalian lihat, kalau kemudian kiai mendoakan air minum, air putih dan lain sebagainya, itu ada riwayatnya. Maka saya dulu tersinggung dengan Khalid Basalamah yang mengatakan tabarukan dengan kiai itu tidak ada dasarnya. Saya tersinggungnya di mana? Karena yang dijadikan video klip itu adalah Mbah Maimun Zubair Rembang. Maka saya bilang waktu itu, Saudara Khalid Basalamah, Anda mengatakan tabarukan dengan kiai tidak ada dasarnya. Saya bilang, mari kita ketemu, kita bahasul masail, ngopi bareng. Kita bahas, ada tidak dasar tabarukan kepada kiai? Sampai hari ini tidak ada jawaban kalangan salafi dan wahabi ini kanjeng Nabi meludahi bapaknya Abdullah bin Ubay. Tidak berhenti sampai di situ. Anaknya bilang, kanjeng Nabi, oh boleh? Boleh nggak saya minta jubahnya? Untuk apa lagi? Untuk saya jadikan kain kafan bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya dikasih kain kafan, jubahnya kanjeng Nabi tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Wow, jubahnya kanjeng Nabi. Dikasih jubahnya. Maka kalau sampean pengen mati nggak ditanya sama munkar nakir gampang. Sesuk kain kafanmu rupane ijo. Ora bakal takoh nih dikira lemper. <laughs> Paling rata koni langsung diuntal wile. Copot jubahnya kanji Nabi. Nyah, saya kasih. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya matur lagi. Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Coba Hampir saja waktu itu kanjeng Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, kanjeng Nabi, niki wong kafir, kok anda solatkan? Apa jawaban Rasulullah? Kalau tidak ada larangan dari Allah, maka akan aku lakukan. Begitu kanjeng Nabi mau solat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah yang bunyinya, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka dan janganlah kamu berziarah di atas kuburnya. Oke wong MTA, ayat ini dijadikan dasar nolak tahlilan. Kui jenenge jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok nggak lihat asbabul wuru asbabun nuzulnya maka mereka mengatakan tahlil boleh tahlilan nggak boleh solawat boleh solawatan nggak boleh yasin boleh yasinan nggak boleh terus kewae sarung oleh sarungan raulah katok oleh katoan raulah sempak oleh sempakan raoleh kotang oleh kotangan raoleh gondal gandul lah ya masa reso guys, solawat karo solawatan solawat niku durung diwaca lak wis diwaca jenenge solawatan Tahlil niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Katok niku durung dienggo, lak wis dienggo jenenge katok. Kotang niku dicentelke, lak wis dienggo jenenge kotang. Maka kemudian pertanyaannya adalah Kenapa semakin hari banyak pola pikir seperti ini di Indonesia? Maka begini Bapak Ibu. Iki memotong belitar, kotane Bung Karno kula atur iki. Jadi demo-demo itu, ini yang persis saya sampaikan kemarin di Mabes Polri. Kalau tujuannya hanya aksi bela presiden, itu akan berhenti sampai di sini, Pak. Tapi persoalannya ini tidak hanya aksi bela presiden. Tapi mereka pengen mengatakan bahwa demokrasi Pancasila itu gagal. Buktinya apa? Pemilunya curang. Kan aneh-aneh. Kui kon ra percaya, nunggu real kon. Real kon ora percaya, nunggu MK. Sekarang MK sudah keluar katanya mau menggugat di peradilan internasional. Lah saya jawab, kalau memang tidak percaya dengan KPU, yo mubungo dhewe TPS Indonesia hitungan dhewe. Engkau aneh-aneh. Maka saya bilang, ini hari ini Indonesia itu lagi gawat. Istilahnya apa? Genting. Genting. Kalau peristiwa urgen namanya penting. Kalau ibu-ibu hamil namanya bunting. Tapi kalau kalah ngamuk minta dilantik namanya sinting. Kalah kok ngaku menang. Tuman. Ambleh sapi ya ngopo. Saya ini besok akan ditetapkan tanggal 30. Saya kemarin sowan Kiai Ma'ruf. Pak Kiai. Apa Gus? Saya kemarin sudah motong sapi dua. Saya besok setelah 30 Juni diumumkan saya motong sapi satu lagi, genap tiga. Kenapa Gus? Karena hari ini Indonesia sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02. Tapi yang ada satu tambah dua sama dengan tiga. Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia. Yolah ngenyak-ngenyak Didi rapopo lah. Ah, jengkel kau. Ya, beli sapi telu bu padak kowe tikus. Ini mohon maaf. Aksi bela-bela ini tidak hanya sekedar bela capres, Pak. Tapi mereka pengen mengatakan Pancasila gagal membuat sistem demokrasi. Demokrasi Pancasila dianggap gagal. Maka mereka pengen mengatakan bukti kegagalannya apa? Pemilunya curang. Maka mereka mengatakan Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Maka Pancasila harus diganti dengan apa? Sistem khilafah. Perlakukan syariat Islam dan lain sebagainya. Apa awak murah mikir bro? Saya bilang. Pancasila itu direstui oleh Mbah Hasim As'ari. Mbah Hasim As'ari itu mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Di Indonesia Hadratus Syekh itu cuman ada dua loh. Hadratus Syekhoh Fatimah binti Maimun yang makamnya di Gresik. Sama Hadratus Syekh Hasim As'ari. Kenapa beliau-beliau dipanggil Hadratus Syekh? Ada standarnya, ada klasifikasinya. Orang dulu dipanggil Syekh itu karena memahami, memiliki keilmuan tertentu. Contoh, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kenapa beliau dipanggil Syekh? Ahli ilmu nahwu. Kitab Jurumiyah pertama kali yang membawa ke pondok pesantren adalah Syekh Ahmad Khalil. Mbah Soleh Darat Asamarongi, gurunya Raden Ajeng Kartini, gurunya Mbah Hasim, gurunya Muhammad Darwis dipanggil Syekh. Kenapa? Ahli Quran. Syekh Mahfud Atur Musi, ahli kitab. Syekh Nawawi Al-Bantani, buyutnya Kiai Ma'ruf Amin, ahli fikih, dipanggil Syekh. Lah orang sekarang nggak jelas ahli apa, dipanggil dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Puji. Lah kuwi ahli apa? Ahli apa, Bu? Bukan ahli rabi, tapi ahli kimcil. Orang sekarang kapasitas ilmunya nggak jelas, bikin ijtima ulama. Lah Neno Warisman kok diceluk ulama? Dari mana? Urung bodoh kok wis takbiran. Tuman Ya Allah menangkanlah calon kami karena kalau sampai calon kami kalah saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah saya ini tak takon no neno no kupingmu ayo we saiki no calonmu kalah kue nyembah sopo no no ayo kue nyembah sopo calonmu calonmu kalah kok pekok eh, tapi gara-gara doanya Neno Warisman saya terinspirasi saya berangkat kemarin ke Taiwan ada pramugari cantik saya ingat doanya Neno Warisman langsung tangan saya saya angkat ya Allah jadikanlah pramugari ini istriku kenapa? karena kalau dia tidak saya nikahi saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah, Allah bojoku krungu cangkemmu tapi alhamdulillah istri saya sudah mau dimadu subhanallah bojone kiai Abah, apa bunda? Saya mau dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun, mau racun. Kere, kere aku. Maka kalau saya ditanya Gus Miftah apakah nambah istri? Ya nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir? Betul? Kalau tidak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Orang kayak saya itu susah, Bu. Nggak pernah di rumah. Kemarin saya baru pulang dari Medion jam 6 pagi, jam 7 sudah terbang ke Jakarta. Ini langsung ke sini, besok jadi seminggu sekali belum tentu ketemu istri. Jadi hidup saya itu apa-apa cukup kecuali satu. <laughs> Sakit. Makanya mau saya akali pak, saya mau buat menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Iya, nggak guys. Menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Makanya besok hari Minggu saya ketemu istri saya cuma dua jam. Begitu saya ketemu istri, saya langsung bilang sama istri saya, beb. <laughs> Ada yang salah? Lo daripada awakmu ngaji seminggu nyeluk bujuni Umi. Halah halah. Umi Umi, iya Abi. Halah halah cangkem, cangkem. Oh ya ya ya oh. Kalau temu tangga nih, Wah, antum mau kemana antum? <laughs> Serapantes. Ya sing bener ki ya wong Jawa bapak ibu. Mila lak nyeluk bojone ibu, asi air susu ibu. Lak nyeluk bujuni emak, asem air susu emak nyelo bojone bunda asbun air susu bunda lah nyelo bojone umi air susu umi masa asu <laughs> ora kepenak belas, ya kudune karo anake kene dik ngasi dulu lah nyelo bojone umi dik asu dulu ngopi dulu, ngopi dulu. sangit maka kadang-kadang bapak ibu ini salah sebenarnya saya nggak minum kopi manis tapi ya serapa pola kopi itu kalau nggak ada gulanya katanya pahit tapi begitu dikasih gula rasanya enak mohon maaf yang dipuji gulanya apa kopinya kopi wow kopinya enak maka kadang-kadang le kita hidup tuh seperti gula rasanya bisa dirasakan tapi keberadaannya tidak pernah diperhitungkan iya langsung gue ngomong karo pacare to dik suwe-suwe aku mau anggap kaya gula ono rasane tapi nggak pernah kamu perhitungkan keberadaannya sing wedok langsung ngomong mas omonganmu kaya lengok lentik lunyu terus sengak untung kopi pak kalau kopi saya minum pak kalau kopi susu saya nggak mau kalau kopi susu itu membingungkan pak kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turu Karena makanya kalau disuguh kopi susu gampang kopi ini diumbe susu ini dicekeli iya sampai seringnya saya itu ngopi saya kemarin di Jakarta mau dikontrak kopi Torabika dijadikan bintang iklan saya tolak, gak mau. Kenapa Gus? Karena iklan kopi semuanya bohong. Kopi kapal api. Dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Ngapus itu. Kopi itu guluak. Dibuka kopinya nggak ada luaknya. Yang jujur itu iklan cuma satu. Sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Iya. Orang percaya bukan ya. Mantap. Pada nggak semua Gus Sinten? Gus Adib. Adib. Gus Adib. Apa bedanya gajah karo Gus Adib? Itu. Lak gajah kan ndase ono belalene. Gus Adib belalene ono ndase. Adem tak Kalau kemudian mohon maaf mereka mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Sementara Mbah Hasim As'ari Hadrotus Syekh. Kenapa beliau dipanggil Hadrotus Syekh? Karena Mbah Hasim As'ari itu hafal ratusan ribu hadis yang termaktub di dalam kutubus sitah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ahmad, apal semua. Dia rela dengan Pancasila. Lawang saiki jenggote mung telu. Skatoi RCTI Rombongan celana tinggi Indonesia sang gon mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia Dari mana dasarnya? Saya ditanya sama orang-orang baris krim Salahnya di mana Gus? Hari ini justru yang memprovokasi itu adalah orang-orang yang sok ngulama, sok ngartis. Maka saya bilang, kok sok ngartis, sok ngustad. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, kue ini dang atau bro. Lah ngopo? Soalnya sekarang lagi ngetren, ngartis gak laku, ngustad. Ngartis gak laku, ngustad. Ini kan bahaya. Semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi apa? NKTA. Nafsune kuda, tenagane ayam. Semangatnya menggelora tapi nggak ada ilmunya. Ini kan ngeri, Pak. Tong kosong berbunyi nyaring. Kelasnya pendengar sudah memberikan fatwa. Nggak mau ngundang guru. Di Solo itu yang mengharamkan tahlilan malah ngajinya mau karo radio. Padahal sing jenenge radio kuwi ana swara tanpa rupa. Yen ana swara ora ana rupane jenenge entut. Entut kuwi sifate ndadekke fitnah, sing entut sapa, sing mambu sapa. Sing nesu ya sapa. Maka hati-hati. Mila bener cangkeme cak percil kayak bener ya. Saya besok tanggal 31 Agustus pengajian di rumahnya cak percil. 31 Agustus kalau ya Gus nggih. Saya bilang, oh cangkeme Cak Persil iki bener iki. Lagune iki bener iki. Son sembur semiki Mas yo tak udan jero ono suarane ra ono wujute jenenge ya entuk tenan gurune lah gurune entot orang mungkin mondok ning tahfidzul Quran orang mungkin lah gurune entot mondoke teng pundi Gus Al Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. ngawur pak semangate mama mama mama tapi ilmune ra ono. Saya ngaji Hubul Waton Minal Iman di Surabaya dalam rangka 10 November. Selesai ngaji ada orang datang. Al kacong lah, aliran katok congklang. Kalau ibu-ibu sini alirannya KMT. Kelompok badok terus. Rasido tak pangan, Pak, Pak. mesti cangkeme rondo iki kita Hono tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra sing ngancani ditumpai arang-arang Bila cangkeme cerewet eh Orang nasi numpai ya. Gus Adib kersa Bila rabi meneh Gus sing tua-tua ngono kae lan rabi karo sing tua iso mati dhisik kan iso keracunan keracunan apa susu luar sah Jiji. wis tuwek cerewet Gamble. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, selawatan di sini ya, ya. Kula seneng niku. Kula ajeng mangkat mriki ketemu panitia njaluk kencur. Soalnya kula mudun ing pesawat niku suara kula ilang. Alhamdulillah wasilah kencur untuk legoni. Ayo, selawatan leh rasa mat wis rasa mat abu apa-apa alasan padune bayarane ra jelas ya ana niki teng mriko cangkemmu alasan enggak sallu ala nabi Muhammad ngersake lagu nopo lagu lawas nopo lagu anyar anyar durung dadi Bu. Lagu lawas apa lagu anyar? aku lagi lagu nopo-nopo iso apa cinta tak terpisahkan cak dikin eh, iso aku tekku iki aja gedolanan mergo sa sagede kentongan iso ayo Ayo ndelok apa? Apa iso Pak kula? Padake. Lho cak percil telepon kula. Wala Gus, Gus cangkemmu luwih lunyu daripada aku. Bu. Ayo njero lagu apa? Tak goleki sing apik. Rondo jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah. woi limo sing mateng loro ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Amine buantre ra umum. Amin. Sejumblu jumblunya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Amin. Mutar mutaro. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan dibaleni menpong Blitar apal kabeh saben malam Jumat mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli wasalim dan iman Allah Allah soli wasalim dan iman wal ali wal wal ali wal Hati-hati kalau kita tidak mau mendoakan Kebaco temenan ger Anak turunku Koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa balining bakal taring kesi donyaku sing isih ana saling وسلم ده إيمان الله الله صل وسلم ده والآل والأصحاب من والآل والأصحاب sepindah malih ajeng kula kirim teng sekjen PBNU sholli wasallim dang iman ala mada Allah Allah sholli wasallim dang iman wal ali wal ashabi mang. wal ali wal ashab Sallu ala Nabi Muhammad Pokoknya Indonesia gelem salawat hamat pokoknya oh, Ibu-ibu anaknya nakal gampang turu cekel sirahe selawati Fatihah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad muga-muga anakku soleh Al-Fatihah mandi. Bapak nggih ngoten bojone cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme iya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet al-fatihah di fatihai tetap cerewet gampang tambahi yasin sak tahlile mudar mudaro dhewe kowe Saya ngaji di Surabaya, hubul waton minal iman, semangat kula. Kula kelas ngaji kebangsaan, wah sembuh ndas dari sikil, sikil dari ndas ora urusan. Ah, ngomong negara ya, Bro, pada Right or wrong, Indonesia is my country. Oh, kowe ora nyandak utakmu ngono ki ora nyandak Santai, Bro. Bahasa Inggris itu gampang. Gampang. Sing lucu saya ada tamu dari Australia belajar agama di pondok suguh macem-macem ora dipangan abu bojoku jengkel to masake sayur bung godhoke telo begitu mangan sayur bung doyan takon aku what is this iki opo mumet ndasku bung bahasa Inggris iki apa akhirnya kula jawab this is a bung <laughs> ah, Daya takon meneh what is the meaning of bung Bong kuwi apa? Kalau jawab, bong is the young bamboo. Bong itu adalah bambu muda. Malah jawab, amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arep berakoti bang Cangkem celutak aku. Begitu selesai ngaji hubul waton minal iman, ada orang datang. Takon nopo, Ustad, kulogi ki selawase urip rong tau diceluk Ustad. Santri kulo nyeluk kulo abah, jamaah kulo lah mboten nyeluk kulo Gus, nyeluk kulo abah utawa kiai, kok canggemin nyeluk Ustad, kok asik. Ada nih What happened bro? <laughs> Sok gaya-gaya tuh cangkem gua tuh. Ada Padahal isono yo ya mengguyas lini itu Bahasa Inggris itu kan gampang. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh kedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak oklok oklok. Gampang. Sing angel iku malah bahasa Jawa, Pak. melo kata bahasa Jawa ora bahasa bahasa nih Ora ono. Contoh mususi beras. Apa bahasa Indonesia nih Ora ono. Apa? mencuci lak beras mau cuci berarti rano ono bedane beras karo sempak Mila wong Jawa beras kuwi dipususi, sempak kuwi dikumbahi beto. Nguyuh anyang-anyangan modar kowe ora ana. Napa bahasa Indonesiane? Ora ana. Mosok kencing makcrit-makcrit <laughs> ora ana. Nguyuh anyang-anyangan iki bahasa Indonesia iki mau, Gus. Kencing tawar-menawar. Anda tanya apa? Hubul Anda tadi ceramah hubul waton minal iman. Saya mau tanya kepada saudara, apa? Hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Lah kula ngelus dodo to, Pak. Sejak kapan hubul waton minal iman diarani hadis? Lho ya pekok banget. mergoseng takon wong radong kula jawab hubul waton minal iman hadis riwayat Muslim. Lho wong iki takon kok bisa muslim? Kula jawab, ya bisa. Emangnya ada hadis riwayat non muslim? Ora oh, ana aku ngono. Ini semangat Islamnya tinggi, tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Malih, kalau dicurhati kali via Valen. Ada yang salah? Arti jamaah ngaji ku ayu-ayu, Bro. Via Valen, Aura Kasih, Asanti, Marsanda, <laughs> ning markaban. <laughs> Sing durung mung Vanessa Angel. Hmm. Soalnya aku ora kuat 80 juta. Kroto kok larang men aku. Lah kira mau dodolan kroto to kuwi. Kula niku ngerti dodolan kroto pertama kali umur 20 tahun. Tangga kula gadis wayu pakaiane anyar, HP-ne anyar, montore anyar. Tak takoni nduk, bapakmu wong sugih? Mboten. Bapakmu pengusaha? Mboten. Kok bendina bajumu anyar? Kan saya jualan, Gus. Jualan apa? Kroto. Waduh. Kok gagah ya aku akhirnya teng Yogyo niku ana pasar manuk namine ngasem bakule manuk tak takoni tangga kula cahayu pakaiane anyar terus jarene duwe duit mergo dodolan kroto pak kroto niku napa dijawab kali bakul manuk oh walah Gus kroto niku pakan manuk jadi mbake ini kisah sugih mergo dodol pakan manuk. Manuke sapa Gus Atip. Makanya mengke dalu ibu-ibu kondur ketemu bojone ngomong sing kepenak, Pak. Punapa dalu menika panjenengan ngersake kroto. Yes. Ngoten Kyai. Kula lek ketemu bojo kula mlebu kamar langsung bengok, "Kroto, kroto." Niku lak cara teng Taiwan namine cike-cike. Jadi kalau kula 14 niku mlebu Taiwan pertama kali, rampung ngaji diparani kali tiang ngomong bahasa Taiwan. Oi, cike-cike. Lah kula meneng mawon nang ngerti artine kok. ya, Oi, cike-cike. Akhirnya kula jawab, "Yes, cike-cike." Lah kula nang ngerti artine kok. Begitu mlebu kamar, kamar kula didodok. Woi, cike-cike, cike-cike kula mbadir kok cangkeme cake-cike wae iki ngopo aku. Akhirnya kula telepon panitia Cah Jawa Timur. Eh, ana wong ngomong aku cike-cike ngopo aku doyak neng kamar lah Gus Miftah wong jawab nopo yes Wah oh, lah, Gus cike-cike niku jenengan ditawan Lagu kula ora arti ini kok yes aku jajal aku ngerti ini. oke okay. lah mungkin dulu pak kundur ketemu Joni, cike cike oh tenang Via Valen tak apa kali kula? Gus, saya itu pernah di demo pas nyanyi, pas manggung. Kenapa, Nduk? Gara-gara saya nyanyi lagu Din Asalam di panggung dangdutan. Lah saya di demo. Kenapa? Katanya Via Valen gak sopan nyanyi solawatan kok di panggung dangdutan dengan pakaian buka-bukaan. Via Valen tanya sama saya, Gus, apa benar Din Asalam itu lagu solawat? Kula jawab, sejak kapan Din Asalam dikatakan lagu solawat? Niku kau sidah Arab tapi buatan solawat. Lah gobloknya wong sakniki, saben sing Arab niku dikira solawat. Berarti boleh Gus, boleh. Wong itu lagu perdamaian, din itu agama, asalam itu selamat, damai. Berarti boleh? Boleh. Jangankan kamu nyanyi di panggung dangdutan, karo ngising wae oleh kok ngopo. Wong bukan sholawat kok. Mila ibu-ibu esuk ning kamar mandi karo ngising ora apa-apa nyanyi niku. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Mm. hadil Mata fi masa Ya ada lagu Walaupun bukan solawat gak boleh dibaca seperti itu Katakanlah karena hormat kita dengan lagu itu Contoh man ana Senajan toniku mboten lagu solawat Tapi lak mau mau WC yura ya pantes leh Masa karo ngurmati guru karo ngising. Man ana man ana man ana ola ola crot ora oleh. Kuwi dudu selawat, tapi lak diwaca ning WC ya ora pantes mergo ora ngajeni guru. Wong ora mbedakke di kosidah di selawat. Lawamu awakmu selawatan ning WC kebangetan, mergo arep tampil ning tahfidzul Quran pemane ngapalke ning WC. Ya habibal qalbi ya khairan baraya. Lah aku ora oleh. Ini loh, semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung oleh ilmu yang mumpuni. Maka disinilah yang membedakan pendidikan ahlus sunnah dengan pendidikan non ahlus sunnah pendidikan ahlus sunnah an-nahdiyah nyuwun sewu sanat keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan wallah nasab keilmuannya kiai NU bisa dipertanggungjawabkan saya ditanya Gus Miftah anda belajar ngaji di dunia malam dari siapa saya jawab guru saya banyak tapi salah satunya adalah Kiai Hamem Jazuli alias Gusmi Kediri. Kenapa ya? Sok tahu. Mau medas bu. Aku ngomong Gusmi, oh iya toh. Emangnya aku naksir sama kamu? Hmm, enggak lah ya. <laughs> Sorry ye. Please deh. Aja motor ini mobil, Bro. Kalau gue udah keluar kula Sony gue, teng Jakarta DW, Asisten nih gue telu, tapi rakuat kuat gue loh. Lah jam 6 kau mulih langsung mangkat meneh, tepar kabeh. Tadi gue wong mangkat teng Jakarta DW, teng Surabaya DW, untung bedok kali Polres Sidoarjo. kulo ngomong, "Gus mau ngaji kemana?" Di Blitar. Apa disuruh jemput panitia? Alah, aku ke panitia rupanya mesake aku ngono ta. Wong sak mbane mong tendone mong iki tok ya ra. Kuwi tok anggarane cekak ta kandhani. Mila awakmu rasa berharap le. Ya engko sangone ditampa, ora disangone ya pamite bola bali ngono kuwi wae. Hmm. Lah kaya aku ora disangone ora apa-apa, pengajian ra mikir amplop kok. Ngapa aku mikir amplop wong sing mikir panitia kok ngapa kok isinya orang ngapa aku mikir kan semikir panitia ngapa aku mikir ya sangoni tompor sangoni lapor ke polisi loh kuwi mlebu pasal dan undang kiai ra disangoni itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan nak kandhane jane disangoni Gus tapi sini titik pasalnya beda meneh tetap lapor ke 335 perbuatan tidak menyenangkan rono nyangone kakean. Gusmi santrinya siapa? Supaya jenengan jadi wong NU mondok tentang tafidul Quran ki bangga. Mesti sanat ilmunya nyambung. Gusmi itu santrinya salah satu guru dari Gusmi itu adalah Mbah Dalhar Watu Congol. Engkang makame wonten Gunung Pring. Mbah Dalhar niku duwe guru. Salah sisi gurune Mbah Dalhar sinten? Nabi Khidir alaihi salam. Jajal, Pak. Gusmi ini lak tabarukan teng daleme Mbah Dalhar. Salah satu tabarukane Gusmi nopo Ngresiki terompah sandale Mbah Dalhar. Satu malam di depan kamar Mbah Dalhar, sandalnya itu double dua pasang. Gusmi mikir, ini sandalnya kok padha karo guruku sandale sopo? Diresiki sedanten. Sampai jam 2 tamunya belum keluar, menjelang subuh Gusmi ngantuk, tamune medal. Dioyak, mung ketok boyoke tok. Gusmi tanglet kalih Mbah Dalhar. Mbah Kiai, wau dalu tamune panjenengan sinten kok sandale podo kali panjenengan. Napa jawabane Mbah Dalhar? Mambengi kuwi tamuku Nabi Khidir alaihi salam. Dadilah diurut nyuwun sewu, lak kula pengen gagah-gagahan. Kula dinek ora apa-apa. Nasab ilmuku jelas. Nabi Khidir duwe murid Mbah Dalhar. Mbah Dalhar duwe murid Gusmi. Gusmi duwe murid Miftah. Oh, kagah aku, kagah Nyambung guys pada ke Ayo. Gak mungkin, Bu. Kalau orang seperti saya kuat, Ngaji di dunia malam dengan penuh godaan seperti itu tanpa dipondasi oleh guru-guru yang luar biasa. Gak mungkin. Kalau hari ini murabi ruh yang masih sugeng, yang setiap hari mendoakan saya. Siapa salah satunya? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau pesan sama saya begini, nak kanjeng Nabi itu ibarat lampunya, kiai itu ibarat saklarnya. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau kamu tidak memegang saklarnya. Artinya apa? Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan sahabatnya kanjeng Nabi Kalau kamu tidak pernah hormat kepada ahli warisnya Siapa? Al-ulama alladinahum Warosatul ambiya Maka yang perlu kita waspadai apa? Hari ini banyak gerakan-gerakan untuk membentur-benturkan kiai Kiai diadu dengan kiai Gus diadu dengan gus Ulama dengan ulama Habaib dengan habaib Tujuannya apa? Mereka pengen menghancurkan NU. Kenapa? Karena pondasi terbesar dari Nahdlatul Ulama adalah para ulama dan para habaib. Kalau mereka menghancurkan NU tujuannya apa? Pengen menghancurkan NKRI. Kenapa? Karena mereka tahu yang paling kokoh mempertahankan Indonesia dengan Pancasilanya adalah Nahdlatul Ulama. Makanya saya paling gak suka pak, aku seneng karo kiai, kira seneng karo kiai kiai, nggak boleh le. Kamu boleh seneng karo Habib ini, tapi jangan mencaci Habib yang lain. Saya bilang, kalau hari ini orang-orang mengatakan cinta dengan Habaib, Anda lihat dalam sejarah. Yang bisa menerima Habaib dari Yaman, dari Arab Saudi datang ke Indonesia, itu adalah orang-orang Nahdiyin, Pak. Mereka dulu gak percaya dengan Habaib. Kita wes ngopeni Habaib. Tapi ingat, di dalam berhubungan dengan habaib kita menggunakan dalil di dalam kitab taklimul muta'alim tidak hanya dengan habaib dengan siapapun apa dikatakan dalam kitab taklim al hurmatu khairum minat to'ah hormat itu lebih didahulukan daripada taat maka ketika Habib Bahar dulu nyerang Pak Jokowi, saya yang maju. Saya bilang, selaku duriahnya Rasulullah saya hormat. Tetapi saya tidak akan pernah taat dengan perkataannya. Kenapa? Karena nyerangnya Pak Jokowi kebablasan. Jokowi saja. Saya bilang, eh cangkemu. selaku duriahnya Rasulullah, saya menghormati engkau. Tetapi saya tidak akan pernah mengikuti isi perkataanmu. Mbok-mbok yo ya ngono, terapkan dalil ini dengan suamimu. Contohnya isu-isu, kue gawe ke sarapan, nawani bojomu, papa. Iya mamah ayo pah sarapan suamimu bilang enggak mamah duluan saja kudune kue nganggo dalil iki boten pah begitu anda jawab boten kan tidak taat tetapi tidak taatnya karena hormat Orang kok malah ceniningan pak ayo sarapan wis ibu rien oke okay. wis jenenge wong wedok pecicilan Karena guru-gurunya orang NO itu jelas pak Makanya nyuwun sewu Tingkat pemahaman keagamaannya juga berbeda dengan minhum Saya ulangi Le, ojo mau banding-banding ke Lah kiai kuwi bedo-bedo lumrah Soalnya napa? Kiai ini kula ahli waris para nabi Nabi ini ku jumlahnya sepatli ribu Warisannya bedo-bedo. Ono sing oleh warisane Nabi Dawud suarane apik. Sapa contone? Habib Syekh. Ono sing oleh warisane Nabi Sulaiman sugih Yusuf Mansur paitren. Ono sing oleh warisane Nabi Musa gagah Habib Rizik. Umpama. Ada yang dapat warisannya Nabi Ayub sabar Mbah Maimun Gusmus Ada yang dapat warisannya Nabi Isa Kere banget Gus Adib umpamanya <laughs> Bener Gus Umpamane Umpamane oh, ah, Ya semoga-moga bojomu tambah Amin Ana sing oleh warisane Nabi Khidir cerdas, Gus Bahak Cak Nun. Ana sing oleh warisane Nabi Yusuf ganteng, Gus Miftah umpama. Beda-beda. Dan mereka rata-rata mempunyai maziah masing-masing. Saya kasih contoh, jenengan cedak karo Kediri, Gus Mik itu loh, subhanallah. Kewaliannya tidak terbantahkan. Tiga tahun yang lalu saya ketemu Gus Robet putranya Gus Mik nomor tiga. Agus Tijani Robet Saifun Nawas. Gus, Gus Robet itu nama kompleknya Agus Tijani Robet Saifun Nawas. Putra pertama Gus Tajud, putra kedua Gus Sabut, putra ketiga Gus Robet Kulo pas ini Gus Mik haul, ada orang kakinya cuma satu. Gus Robet bilang ketika dia pulang, awakmu ngerti lah, iki wong biyen sikili genep loro. Kok ini namung siji Gus? Zaman sugenge Gusmi biyen bocah iki ketemu karo Gusmi ditakoni, "Le, umpama sikilmu dijaluk karo Gusti Allah siji oleh apa ora?" Dijawab kali bocah niki, "Nggih angsal, Kiai. Wong niki namung titipane Gusti Allah." Subhanallah. Begitu kondur numpak motor, Pak. Tabrakan. Ber! Lawak murah ora kaget aku ngombene kapan? Aku ki ngempet sih. Tabrakan. Kakinya remuk, Pak. Dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dokternya bilang, "Mohon maaf, Mas. Kaki Anda tidak bisa dibersihkan, tidak bisa di dirawat, tidak bisa disembuhkan. Harus diamputasi." Orang ini bilang apa? Monggo rapopo. Loh, kawamu ikhlas banget. Wow, kula ketemu Gus Mik ditakoni, oleh opora sikilmu dijaluk Gusti Allah siji. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, itaku firasatal mukmin fa innahu yang dzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Subhanallah. Saya kita takon ke ibu-ibu. Ibu, bojomu mukwi, milikmu atau miliknya Allah kagungane jenengan apa kagungane Allah Nih ora wani jawab kere kere aku wis bengok-bengok eh, Bu bojone jenengan niku kagungane jenengan apa kagungane Allah Allah berarti jenengan ra kena nesu yen bojone rabi meneh Kan mong titipan, kan cuma dibagi tidak diminta. Dom, dom. Wong lanang nih niku duwe prinsip. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese napa diwaca angel diguak dosa. Mila lan duwe Quran suwek disimpen sing diwaca Quran sing anyar. Betul bu? Jadi cowok cowok. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum sing apik niku sing manut karo imam. Imam yang baik itu yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Angin. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Nah kurang ajar toh. Kiai diloroke celele, anak kurang ajar toh. Insya Allah bojo kula tetap setunggal. Setunggal neng Yogyo, setunggal neng Blitar, setunggal neng Lampung. Tapi wong lanang sing bojone loro, Kang, kuwi mlebu surga luwih dhisik daripada sing bojone siji. Begitu sing bojone loro mlebu dhisik, mlebu surga, sing bojone siji protes. Kae ngapa mlebu surga dhisik? Ah bojone loro kok. Hubungane apa? Bocah kae wedi karo Gusti Allah. Sing bojone siji protes. Aku ya wedi karo Gusti Allah. Dijawab karo malaikat, "Ora, kue rawat karo Gusti Allah tapi kue wedi karo bojomu kue <laughs> ya. kula dunia diundang Muhammadiyah kula ngomong eh wong NU karo Muhammadiyah melebuni surga di sini Muhammadiyah ora iso NU Muhammadiyah melebuni surga tetap di NU soalnya apa? NU membolehkan merokok Muhammadiyah melarang merokok Napa wong NU mlebune surga luwih dhisik daripada Muhammadiyah? Soale imane wong NU luwih kandel tinimbang Muhammadiyah. Buktinya napa? Muhammadiyah mengharamkan rokok karena takut dengan peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Sementara wong NU ora percaya sing mateni kuwi dudu rokok tapi Israel. Langsung ditokke rokok iki lho. Rokok murane gaya, Gus, Gus. Tapi lah wong Muhammadiyah niku rokok ya lumrah oleh. Soalnya peringatan bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. ini apa? Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu Muhammadiyah. Ala wong anu cangkeme ngerokok kira delok wae. Ngerokok mawon duwe dalil napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kiai-kiai kita. Maka jenengan buatan salah yang nitip ke anaknya teng pondok pesantren. Apa menani kita hafidul Quran? Wong sing paling disenengi karo Gusti Allah niku wong sing maca Quran. Kok anake jenengan gelem ngapalke Quran? Padha karo bendino anakmu diajak omong-omongan karo pangeran. Apa ora bangga? Ngono lah mondokke anak ning Quran mikir-mikir. Lah nyekolahke anake ning umum malah lah buangane ra umum. Kenapa? Karena orientasi yang salah, Pak. Wong tua niku lak ngudang anake dadi napa ta, Gus? Sing pinter ya iso dadi dokter. Halah halah. Sok dadi polisi. Ora ana ngudang anake, nak sing pinter sok jadi Mbah Mudin, ora ana niku. lak duwe mantu polisi mantane ke Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Mudin. Polisi HP, Mudin luwe HP. Polisi penting, Mudin luwe penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe karep Kalau lagi sengit lah profesi santri kudinya dinyak niku kula sengit dan. Gangga Dari polisi apal Quran, jos. Sekarang malah mendapatkan prioritas dari Pak Kapolri. Sehingga apal Quran talent khusus diprioritaskan masuk polisi. Gagah. Tapi lah basic agama anak panjenengan niku ape. Gelem nitip keteng pondok pesantren, Masya Allah. Dadi nopo mau nape. Dadi dokter ya dokter sing ape? DPR DPR sing ape? Orang kaya DPR saiki larepe nyalone mangkat pengajian begitu dadi minggat ra teko ning pengajian nggih napa mboten betul suwe-suwe kiye mung dianggep kaya dong salam mung kaya laos napa niku yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe sayure mateng diguwak dhisik dhewe DPR model apa kaya ngono Kafasah kok aku ngerti tajwid kok padha makharijul hurufe yo pas panjang pendeknya pas neng kudune nganggo kol-kolah kowe ayo orang ajar Pak kiai ini koclok kok Seluku seluku batok batok elak elo sirama menyang leo payung kurang banter seluku batok ila ilu siromo menyang solo leo lei Ma obah yen obah mateni duit sing mau pikir yen obah mateni bocah yen urip ayo ibadah nganti rupamu kaya kotak infak bu ulangi ma jentit lo lo lo bang wong mati ora obah yen no pamateni sing banter Allah Salli salim ala Sayyidina Muhammadin Adadama Allah Isolatan Daimatan Bidawami Mulkilahi Isolatan Daimatan Sallu ala Nabi Muhammad. Ono oh arep kelon meneng kamar nyikat bojomu karo selawatan. Allah ngono. Oh, ora kaya Gus Adib mlebu kamar malah nyanyine ramu tutul Nak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak. Oh diapalke. Langsung bojone ngomong, "Papa, aku siap ditutul, Papa." Roto cangkemmu le. Sampai jam pinten pengajian pengajiane? Ora urune cerewet, Bro, Bro. gue penak mung hahe hahe. Kene iki suarane ra karu-karuan. Sallu ala Nabi Muhammad. Disinilah arti pentingnya pesantren. Wong tua niku aja ragu. Niki mau ketemu dok pesantren niki kula aturke. Man aslaha akhiratahu fa Allahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate maka Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Lak jenengan tahu mirsani YouTubean kula sing diwawancarai kali detik.com. Yang judulnya Kiai Nyentrik bertarif 3M dan 7 setengah m nonton wah kula dikritik macam-macam kiai matre padahal 3M niku artinya nopo matur nuwun Mas Miftah apa meneh ngaji ning Karang Gayam iki alah pitung setengah M pitulungan setengah meksa Aku biasanya ngono kuwi ya, Gus. Nak ngaji ning kene biasane kuwi mau amplope mata uang Jepang. Yen yen kelingan disangoni, yen ora ya minggat. Yen napes ya merongos Kalau diwawancarai kali detik.com. Gus Miftah itu cita-citanya apa? Saya jawab, saya itu MTC. MTC itu apa? Manusia tanpa cita-cita. Kula ora duwe cita-cita. Mbon jare Gusti Allah mawon napa? Mila mbiyen zaman kula ngelamar bojo kula sebagai santri, ditolak kali marang kula. Aku tau ngrasake le grantese atimu le. Loro hatiku. Mila aku so ngandani awakmu kalau kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu sorry wong wedok iki kudu paham jenengan kula kandhani wong wedok sing apik niku nyuwun sewu wong wedok sing siap diajak menderita oleh laki-laki betul tapi wong lanang yo kudu paham lelaki yang baik itu adalah lelaki yang tidak akan pernah mengajak istrinya menderita betul Wong lanang sing no, sing romantis niku napa? Wong lanang yang bisa mewujudkan permintaan istri. Betul, Bu? Tapi ingat, istri yang baik itu adalah istri yang tidak banyak permintaan kepada suami. Merongos. Kalau pengen santri-santri niku dengan modal agamanya PD, seperti yang saya alami. Kulo ngelamar bojo kulo pak ditolak gara-gara kulo kuliah rong di pekerjaan saya matur bapak kalau ngelamar anaknya panjenengan baru seminggu saya kenal nih sudah bekerja belum hmm. sudah bekerja gaji belum kelebihanmu apa saya jawab kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya juga cuma satu kelebihanmu apa banyak kekurangan aku nah, ngomong kekuranganmu nggak punya kelebihan modar kulon ikum bena rabi mergo kepepet Meteng dhisik matamu kuwi ngamur. Kiai meteng dhisik ngono. Iku cangkeme ora bener iki. Mosok kiai meteng dhisik iki lho. Kula niku rabi kepepet, kula pengen rabi umur 24 tahun. Padahal kula pengen rabi umur selawe tahun. Tapi gara-gara kula sering ular-ular manten nasihat pernikahan diloke kali kanca-kanca kiai. Kowe iki wong rabi kok waningan ngandani wong rabi to, Gus, Gus. Jane kula jawab ya ora apa-apa. Mbah Mudin kae urung tau mati mbudalke jenazah. Aku ya ngono to. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora aku ngono. Wah, akhirnya lamaran kula ditolak. Lah kowe iki rong nyambut gawe, rong duwe pekerjaan, rong duwe gaji. Sok bojomu mau pakani apa? Lah roto mata. Masa bojoku tak pakani kroto. Wong kroto ki pakananku, Cih. Antara bojoku jeruk nguntal jeruk. Oh, eh, kulo langsung muntap nih Pak. Langsung kulo ngomong, "Heh, calon rungok rungokno kupingmu." Wih bocah-bocah jomblo sing di duwe pekerjaan. contohnen aku. Paling mung digiajul cangkemmu karo maratuamu. Lah lo kan delok ngopo? Heh, bapak calon mertua, rungono kupingmu. Apa? aku lo ngomong, Asaku fir rizki, asaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar, saya belum punya pekerjaan. Tapi saya insya Allah ada penghasilan. Benar, saya belum punya gaji. Tapi saya pasti punya rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Gaji itu bulanan, rezeki itu kapan pun bisa datang wow morotuaku wow gaji karena pekerjaan rezeki karena kedekatan kita dengan Tuhan Kulo ngomong Allah dawuh wonten Al-Qur'an, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua yang ada di muka bumi rezekinya dijamin oleh Allah. Kulo kandhani, jenengan ngerti entong? Marang tuwa kula takon, "Apa hubungannya karo entong?" Ya ora ono, aku ngono. Entung nika koning jero godhong gedang, ora tau macul, ora tau metu saka godong gedang. dibuka lemu. Ora ana entung kuru ki ra ana. Apa menentung kok setruk lah ora ana aku ngono. Masa kula kalah karo cecak. Cecak nika alate golek duit, alate golek rezeki mung siji, nganggo apa ilat. Kula duwe tangan loro, duwe siki loro, duwe ndas gondrong mosok kula kalah karo cecak cecake deloken le cecake golek rezeki mau nganggo ilat ayo begitu nyamuk teko datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap begitu nyamuk teko ngung ngung ngung ngung, ngung melet-melet dup dup dup padha matamu kuwi padha ayo Milo kono mbak-mbak iki dilamar karo wong lanang, sing lanang rong duwe pekerjaan kowe kayak hati-hati. Iso dadi jomblo sakmudare kowe tak kandani. Sing modelok iki kudune ora pekerjaane, Nduk, salate. itu bocah lanang subuhane apik ning Masjid Tahfidzul Quran Al Akbar. Kowe ngomong karo bojomu, karo calon karo bocah kuwi. Mas, aku percaya karo awakmu. Percaya piye, Dik? Salat saja kamu jaga, apalagi aku. Iya. Yeah. Oh no. Akhirnya suka dukanya luar biasa pak. Modal santri. Ulon nekat. Anak kula umur rong tahun nyuwun sewu. Anak kula banter-banter ngombe susu. Kula rakwat kuat nukok ke susu anak kula. Akhirnya benbengi kula rebutan susu kali anak kula. Akhirnya tarapat ki piye karep mulih. Bapak tengen kula kiwa. Oke. Okay. bambu mbako kula niku Pak melu maratuwa niku pirang-pirang tahun Rono ana ajine dadi wong lanang tapi kula yakin Allah niku nekdir kula mesti duit takdir sing apik Gus tau ngomong kali kula rezekimu manggone ning bokong le oke aku ngono kula niku tau dadi kepala cabang Primagama tahun 2004 teng Jakarta saben minggu esuk kula suan gusdur teng Ciganjur Kulo niku percaya lak kali Gus Dur. Wong sing mripate wuto atine padang teng Indonesia niku mung ana loro. Siji Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Jenengan ngerti sing digedong si buta dari gua hantu ke sapa? Eh, cangkeme cangkeme mau. <laughs> Kulo dikandani, wis rasa sama gawe, kowe mulya ngaji yo, rezekimu manggone ning bokong. Kulo percaya niku, Pak. Ternyata kula ketemu jawabane rezekimu manggone ning bokong niku gara-gara maca hikam. Makom tadrid kalih makom kasab. wow, niku kula mikir, kok rezeki manggone ning bokong tahun 2006 niku banter-bantere artis sing modele bokong. Inul Daratista, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang ngaci, goyang lepo, goyang ngecet, macam-macam niku. Apa aku kudu kaya Inul aku? Begitu kula mulai teng yojo kena kena gempa bumi. Omahe maratuwa kula ambruk, padahal kula jaman samatan molimo. Apa ki molimo? Madep mantep mangan melu maratuwa. Akhirnya malah M10. Napa niku M10? Madep mantep mangan melu maratuwa, maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15 madep mantep mangan melu maratua maratua muring-muring menantu meneng mawon maratua mati menantu melu marisih aku mau jawab, MCG. Apa kuwi? Matamu. Tapi kula yakin, asaku firizki asaku firrazik. Mila kok jenengan duwe anak santri, kok khawatir karo rezekine anakmu. Nyuwun sewu jenengan salah dadi wong tua. Kadang-kadang anak niku teng pondok, Pak, sing stres gara-gara omongane wong tua. anak rampung mondok rampung kuliah mulih ning omah delalah nganggur kadang-kadang wong tua ngomong apa le oh alah lele kowe cilik tak gedekke goblok tak pinterke begitu kue rampung kuliah kok nganggur ge kapan kue bales budine wong tua mulele kue wong tua sing cangkeme bosok tak kandani lah kula anake kula jawab ngopo jenengan njaluk bales budi kalih kula wong kula mbiyen njuran njaluk dilairke kok Wong jenengan biyen gawe karo bapak, aku yo ya ora kepenak kok ngopo. Wong tua niku kewajibane mondoke anak, anak niku kewajibane belajar, guru niku kewajibane mulang. Soal seso anak muda diopo ora tanggung jawabe guru, ora tanggung jawabe wong tua, ora tanggung jawabe anak. Mila nyuwun saya ulak mondoke anak ra Lak nguliahke anake bangga, anakmu nang ndi? UGM. Anakmu nang ndi? Al Akbar. Ngenyek banget tapi. Sesuk jenengan tak sing anake mondok teng mriki. Nang dia anakmu? Al Akbar. Dadi apa? Modern, Pekerjaannya apa? Bungkus jenazah. Iso mbok modar tak bungkus saiki. Ngono kok. Gagah kok ngopo? Aja oh, isin leh awakmu calon-calon mudin ora apa-apa iki pantes iki rupane koyo bandoso iki ayo Sakniki sapa sing iso jamin wong niku angsal pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ora ana. Kanca kula niku kuliah teng teknologi nuklir, pekerjaane mung gawe mercon. Lah mung gawe mercon santri Al e pinter. Ingi iso kiyaine ngimami traweh dor, ngono ki pinter. Mercon kok mosok lirih. Sing mesake tangga kula, Pak. Kuliah teng pundi Geologi, pertambangan. Saniki pekerjaane napa, Pak? Tukang kuras WC. Nganti montore ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Cici <laughs> iya. Maka malam hari ini tidak ada alasan jenengan tidak bangga dengan pondok pesantren. Kulon niku ijazah rata jikok ning IAIN. Wong dadi kiai ra butuh ijazah. Aku isin kuliah patang tahun yang IAIN gelare SAG. Sarjana gak gimana gitu karena aku isin. Tapi yang kemudian justru bermanfaat adalah ilmu di pondok pesantren. Karena dikatakan mayyuridillah bi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa dikendaki kebaikan atasnya maka Allah akan membaikkan agamanya. Maka kalian semua anak-anakku yang mondok dan bapak ibu nyuwun sewu. Penutup jam setengah telu. Aku wis kesel, Bro. Niki kula kudu perjalanan teng Madiun niki mriki. Mriki Madiun pirang jam? Sak jam cangkem <laughs> kuwi sak jam. Saya sampaikan, saudara-saudaraku sekalian, inilah pentingnya pondok pesantren. Kalian ingat, gak usah khawatir dengan masa depanmu. Kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jenengan mang delok, kaca mobil bagian ngarap niku luwih gede daripada kaca spion. Jawabannya apa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Masya Allah. Milo tak dongake dalu menika sing rawuh, insyaallah kabeh uripe digawe berkah kali Allah. Engkang tindak mereka atine susah kundur sami bunga. Amin. Engkang tindak mereka wae gerah kundur sami waras. Amin. Engkang tindak mriki utange kathah kundur sami lunas. Amin. Senajan turung iso nasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin ya Allah. Sing jomblo muga-muga jomblo selawase. Amin. Ora ana bedane karo kran. nguyuh tok malah nembang lagu nih Gus Dur gitu uripe ayem rumong aman dununge rasa tandoyan iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan <laughs> jiji ilele Salawat penutup Hasbi Rabbi Jallallah maafi kolbi khairullah. Sekaligus niki jasa kulo kagem panjenengan. Duwe masalah napa mau niki mang moco Niki mandi. Jenengan ditarik debt kolektor ditagih, mang wacake niki bayar. Jawaban hasbi rabbi. Bayar. Jalallah. Macane peng pinten nganti debt kolektore minggat Hilang hilang. Enggak, nih, niki, niki dongone niki, selawat hasbi rabbi. Sing ngurung donga hasbi rabbi wis tak tak dongake bokonge udunen. Amin. Langsung lungguh meneh kae. Iya. Delok wae kok urung donga wis ngadeg, wis tuwek kemenyek. Lha malah keplak-keplakan bokong lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Tangannya diangkat. حسبي ربي جل الله ما في قلبي saran Hasbi Rabbik xasbi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ya Allah perkenankanlah kami hamba-hambamu malam hari ini ya Allah menengadakan kedua tangan kami ya Allah menghusukkan hati dan fikiran kami ya Allah untuk bermunajat dan memohon doamu ya Allah memohon ampunanmu ya Allah ya Allah ya Rob jadikanlah bangsa kami bangsa Indonesia ya Allah senantiasa menjadi bangsa yang satu ya Allah senantiasa menjadi bangsa yang rukun, senantiasa menjadi bangsa yang damai, senantiasa menjadi bangsa yang adil, sehingga menjadi bangsa yang makmur, sehingga mampu menjadi bangsa yang baldatun toyibatun warabun khofur. Ya Allah ya Rabb atas kuasamu ya Allah jangan pernah engkau pecah belah bangsa ini ya Allah jangan pernah engkau hancurkan bangsa ini ya Allah jangan pernah bangsa ini menjadi bangsa yang tercerai berai ya Allah berikan kepada kami hidayahmu berikan kepada kami inayahmu perbedaan apapun di antara kami ya Allah jadikanlah kami bangsa yang satu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin kami datang dari latar belakang yang berbeda-beda ya Allah kami kami datang dengan semua persoalan yang ada ya Allah Tapi kami meyakini ya Allah Sebesar apapun kau memberikan masalah kepada kami Tapi jalan keluar dan solusi yang kau berikan Lebih besar daripada masalah kami itu ya Allah Siapapun yang hadir di antara kami ya Allah Mempunyai persoalan dan persoalan permasalahan hidup ya Allah Hanya kepadamu kami meminta solusi dalam jalan keluarnya ya Allah Siapapun yang mempunyai hajat malam hari ini ya Allah Yang datang di majelis yang mulia ini ya Allah Hanya Engkau lah yang mampu mengabulkan kabulkan hajat dan doa-doa kami ya Allah siapapun yang datang dalam keadaan sakit ya Allah hanya engkaulah yang mampu mengangkat penyakit kami ya Allah maka untuk itu sembuhkanlah ya Allah ya Allah ya Rob berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak ekonomi yang mapan pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah keturunan yang soleh solehah dan kehidupan yang istiqomah berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat jauhkanlah kami dari siksa kubur jauhkanlah kami dari siksa neraka neraka jauhkanlah kami dari sesa di padang masar dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin niki ijazah kagem kam jenengan nyuwun sewu Dalu menikah mas Al-Fatihah sepindah mawan kagem Indonesia. Mungkin iya kana butuh wa iya kana setain dibun ambali kaping 11. Sekaligus niki kulo ijazakan kagem panjenengan sedoyo. Allah hadiniyah wala kulli niyatin shalih wa inal untuk negara kami Indonesia tercinta ya Allah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasantanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.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 Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.